sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin Bapak-bapak, <clears throat> ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua bisa duduk bersama di majelis ilmu ini setelah mengerjakan kewajiban kita layaknya seorang hamba yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kemudahan dalam beristiqomah kepadanya sehingga kita bisa menabung banyak sekali amal soleh dalam kehidupan ini dan nanti dikumpulkan bersama-sama jazakumullah khairan dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab amin malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan materi pekan lalu yaitu ciri-ciri para pemimpin penduduk surga. Apa ciri pertama dari para pemimpin penduduk surga itu? Ciri pertamanya adalah banyak bertahmid. Ya, banyak ber bertahmid. Tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Keterangannya saya bacakan ini adalah sifat paling tinggi. Tiada sesuatu yang paling dicintai Allah Ta'ala daripada lisan yang selalu bertahmid. Selalu memuji Allah Ta'ala serta bersyukur dalam setiap kebahagiaan dan kepedihan. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan bersyukur, ketika mendapatkan kepedihan juga ber bersyukur tahmid atau pujian yang diucapkan ketika datang musibah pahala dan ganjarannya menjadi jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu Bapak Ibu kita pernah membahas tentang perbedaan antara syukur dengan alhamd, iya kan? Kalau alhamdu itu diucapkan ya hanya lewat lisan saja <clears throat> dan diucapkan pada setiap kondisi baik maupun tidak baik. Itu alhamdulillah Makanya disebutkan dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai perkara yang menyenangkan beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala yang baik-baik itu menjadi sempurna. Ketika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap mengucapkan alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi untuk Alhamdulillah ini alatnya yang digunakan memuji cuma lisan saja. Beda dengan syukur. Kalau syukur itu e, hanya dilakukan ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Maka ada yang namanya sujud syukur, enggak ada sujud tahmid enggak ada atau sujud alhamd enggak ada karena syukur ini kita lakukan ketika kita mendapatkan kebaikan saja. Kemudian alat yang digunakan kalau alhamdulillah tadi kan cuma lisan. Kalau syukur ini lisan iya, kemudian kalbu juga iya, kemudian seluruh anggota tubuh. Ya. Makanya ada sujud syukur itu kan anggota tubuh ya. Kemudian Allah berfirman kepada keluarga Dawud, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Dawud, beramallah, bekerjalah untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaan antara tahmid dengan syukur Bapak Ibu sekalian. Nah, pentingnya tahmid ini itu adalah ketika hamba mendapatkan kepedihan, mendapatkan kesengsaraan tetapi mengucapkan alhamdulillah. Ini kan menunjukkan betapa dia itu sangat nerima, sangat kona'ah, sangat ridho dengan ketentuan, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kuncinya di sini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walhamdulillahi tamlaul mizan. Satu ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan timbangan ini Bapak Ibu jauh lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Lu kok bisa langit dan bumi lebih kecil daripada timbangan? Iya. Karena ada hadis ya, langit bumi dan seisinya itu ditimbang dengan la ilaha illallah, rupanya la ilaha illallah lebih berat. Nah, pada langit dan dan bumi. Kemudian tentang keutamaan tahmid juga hadisnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar karena berkali-kali disampaikan adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza qabadallahu waladal abdi jika Allah sudah mencabut nyawa anak seorang hamba jadi ada seorang hamba dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya Allah bertanya kepada para malaikat dan tentu Allah lebih ngerti dengan jawabannya qabaltum walada abdi apakah kalian sudah mencabut nyawa anaknya hambaku kata para malaikat na'am nggih sampun gitu kan qabaltum thamarata fuadihi apakah kalian sudah mencabut buah hatinya kata para malaikat na'am sampun madza qala abdi apa yang dikatakan hambaku Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Jadi ketika anaknya dibunuh ini, bukan dibunuh, anaknya ini meninggal, Bapak Ibu bagaimanapun caranya ya, pokoknya anaknya mati, si hamba ini mengucapkan hamidaka apa di hamidaka? Bertahmid kepadamu ya Allah, wastarja dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia mengedepankan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini tahmid atau pujian yang diucapkan ketika datang musibah pahala dan ganjarannya menjadi jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika <clears throat> kata para malaikat hamidaka wastarja Allah berfirman ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamid bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan namai dengan baitul hamdi atau rumah pujian Nah ini kalau secara teori mudah Bapak Ibu tapi secara aplikasi mungkin sangat susah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah dan dimudahkan Allah untuk menjadi tukang tahmid. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang suka bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Saya lanjutkan sebagaimana Allah taala menguji orang-orang kaya dengan kekayaan mereka Sesungguhnya Allah juga menguji orang-orang miskin dengan kemiskinan mereka. Dan bencana yang paling pedih adalah ujian kemiskinan bersama dengan kepedihannya. Orang miskin juga terkadang diuji dengan kesehatan jasad dan anak-anaknya. Dan terkadang kemiskinan yang sangat itu disertai dengan penyakit sangat parah atau petaka pada anak atau pada is istri. Nah ini terjadi pada Nabi Ayub kan, anaknya meninggal semua, hartanya habis, penyakitnya Subhanallah ya sangat parah 70 tahun dikatakan tinggal istrinya aja gitu Nah Allah Ta'ala telah memberi kabar yang sangat menggembirakan orang-orang yang memujinya ya jadi pada surat At-Taubah 112 Bapak Ibu Allah Ta'ala memuji beberapa kelompok orang diantaranya adalah tukang tahmid at abidun abidunal hamidun ini At-taibun mereka adalah orang-orang yang bertaubat Al-abidun yang beribadah Al-hamidun yang senantiasa memu memuji As-saihun ar-raki'un as-sajidun. As-saihun yang melawat. Melawat itu mencari ilmu. Pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini mencari ilmu. Itu as-saihun. Makanya turis itu kan bahasa Arabnya saih, wisatawan ya karena dia ke sana kemari. Nah, cuma di sini bukan ke sana kemari nuris tapi ke sana kemari mencari il ilmu ar-raki'un senantiasa ruku as-sajidun senantiasa sujud al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf melarang dari kemungkaran wal hafizuna li hududillah senantiasa memelihara hukum-hukum Allah wa basyiril mu'minin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu Nah, di sini Allah menyebut alhamdulillah orang-orang yang suka bertahmid. Karena besarnya nilai tahmid dan syukur kepada Allah, maka Allah menyebutkan hal itu dalam Al-Qur'an sebanyak 40 ayat, Bapak Ibu. Di antaranya dalam surat Al-Hijr 98 fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fasabbih bihamdi rabbik maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu wa minas sajidin dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud yakni salat Kemudian pada surat Toha wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya ini kelompok pertama Bapak Ibu okay? jadi senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala tahmid ini ucapan alhamdulillah ini Bapak Ibu seakan-akan remeh tapi tidak mudah orang mengucapkan alhamdulillah gitu kan banyak orang itu nggak terima. Ketika nggak terima nggak mungkin mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Ya. Makanya tetapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat meridhai Bapak Ibu dengan kita makan kemudian mengucapkan alhamdulillah dengan kita minum kemudian kita mengucapkan alhamdulillah Allah itu sudah ridho kepada kita ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha la yardha anil abdi Allah itu benar-benar meridhoi hamba kapan? an yakulal aklata fayahmadahu 'alaiha jika dia memakan suatu makanan kemudian memuji Allah atas makanan itu au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha atau dia meminum minuman kemudian memuji Allah atas minuman tersebut okay? jadi jangan lupa Bapak Ibu setiap makan dan minum senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebelum makan baca bismillah ini tahmid ya. Jadi orang untuk menjadi tahmid terutama pada saat posisi yang tidak enak ya. Kalau posisi enak mungkin orang alhamdulillah enak-enak saja gitu. Tapi ketika posisi tidak enak ketika mendapat musibah dan lain sebagainya, kalau orang itu tidak betul-betul ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, susah untuk mengucapkan alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu semua kalau ingin menjadi apa? Ingin menjadi pemimpin penduduk surga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, harus banyak-banyak kona'ah dan ridho dengan apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan pertemuan yang lalu tentang seorang wanita penduduk surga, masih ingat Bapak Ibu? Itu kan ketika dizalimi dia mengatakan hadhihi yati fi yadika. Inilah tanganku ada pada tanganmu la adzuqu ghamdan hatta tardo, Saya tidak bisa tidur sampai Anda ridha. Didzalimi malah dia mengatakan demikian kan susah. Ya, mengatakan demikian maksudnya sangat susah kalau seorang wanita didolimi dan lain sebagainya kemudian malah mengucapkan ini loh tanganku ada pada tanganmu saya tidak bisa apa tadi merem tidur saya tidak bisa memejamkan mata kecuali kamu ri ridho sampai engkau ridho nah itu kalau enggak sangat besar rasa syukurnya enggak sangat besar rasa konaahnya kepada Allah susah demikian tapi insya Allah mudah Bapak Ibu bagi siapapun yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk itu yang kedua penyabar ya jadi diantara ciri penduduk surga adalah penyabar saya bacakan orang-orang yang sabar tingkatannya sejajar dengan orang-orang yang suka bertahmid. Tentang pahala sabar Allah berfirman Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas Sabar itu artinya apa sih Bapak Ibu? Sabar itu artinya menahan. Ya. Jadi habsun nafas, menahan diri itu namanya sa sabar. Jadi orang yang mendapat musibah kemudian bersabar bukan berarti dia itu enak-enak saja ndak dia itu ndak enak sakit gitu tetapi dia menahan diri jangan sampai lisannya ini mengucapkan kata-kata kufur Jangan sampai hatinya ini berkata Allah telah berbuat zalim kepadaku gitu kan. Jangan sampai anggota perbuatannya ini anggota tubuhnya ini melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah taala seperti menampar pipi, mengurai rambut, menyobek saku baju dan lain sebagainya. Nah, Makanya ketika ada wanita Bapak Ibu kemudian mendapat berita kematian apakah bapaknya, suaminya, anaknya kemudian meratap yang disebut dengan niyaha itu kan Allah marah. Dan ini bagian daripada dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersabar. Secara ucapan dia mengatakan, "Loh, kau sebut cicilan oma ya?" gitu oh sapa sing lo macam-macam ya belum lagi yang dia menampar pipi menyobek baju belum lagi hatinya mengucapkan takdir itu kejam Allah itu zalim naudzubillah Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anna ihatu wanita yang niyaha. Idza lam tatub qabla mautiha jika tidak bertobat sebelum kematiannya tuqamu yaumal qiyamati akan dibangkitkan pada hari kiamat ketika bangkit dari kuburnya alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai baju panjang dari tir ya aspal panas kotiron wadirun min jarab dan baju besi baju besi kan lengket tapi dari penyakit kusta naudzubillah nah ini ancaman bagi wanita yang niyaha kenapa besar ancaman karena tidak mau bersabar kan tidak mau ber bersabar nah kondisi orang bapak ibu hamba ketika mendapatkan musibah itu macam-macam pertama aja yang marah-marah ya marah-marah ya dengan lisannya dengan tangannya dengan hatinya marah-marah yang kedua itu ada yang bersabar Ya, yang kedua ini bersabar. Nah, Allah memerintahkan kita bersabar, bukan lebih dari itu. Tetapi ada tingkatan lain yang lebih tinggi dari bersabar itu bersyukur tadi itu tahmid. Seperti tadi yang kepaten itu anaknya meninggal malah mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kok bisa mendapat musibah tapi malah bersyukur kepada Allah? Satu karena dia tahu pasti ini yang paling baik gitu kan. Karena apapun yang diperbuat Allah Taala itu pasti paling baik mungkin meskipun rasanya tidak enak gitu kan. Tetapi kita harus yakin bahwa itulah yang paling ba baik. Yang kedua, ini loh sudah ada takdirnya. Kalau tidak ada takdirnya, sejak 50 ribu tahun Allah menciptakan langit dan bumi nggak bakalan terjadi gitu. Nah masa kemudian kita sebagai hamba yang sangat lemah protes berontak kepada Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha tinggi Yang sudah membuat takdir ini kan begitu Ya kita ya meski, mestinya sebagai seorang hamba itu yang baik ya wis nerimo Apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa, wa Ta'ala Ya Bapak Ibu Sabar adalah bagian yang tidak terbagi-bagi dari sebab-sebab keberadaan manusia. Sabar merupakan simbol atau tanda bagi suatu bencana dan malapetaka, juga kesudahan dan keberadaannya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqal mauta wal hayah Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehi kehidupan Kenapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? wakum untuk menguji kalian gitu loh. Ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling bagus amalnya? Ada kematian, ada kehidupan ya. Itu ujian, Pak. Orang mati ujian. Ada orang hidup ujian. Buktinya kan banyak orang ketika punya bayi malah dibunuh, diaborsi ya kan? Ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling bagus amalnya wa huwal azizul ghafur dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun Ujian dan cobaan tidak mungkin terwujud kecuali dalam bentuk malapetaka serta bersabar atas keputusan Allah. Karena agungnya kedudukan sabar di sisi Allah, maka dia sendiri yang memulai dengan kesabaran ini sebelum yang lain sehingga Allah menamai dirinya dengan as-sabur, ya. Artinya apa as-sabur? Yang Maha penyabar. Nah, kata sabar ini Bapak Ibu dalam Al-Qur'an ada 100 ayat ya. Jadi kata-kata sabar kalau panjenengan baca mulai Al-Fatihah sampai Anas itu nanti mendapatkan ada 100 ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan sabar dalam kehidupan manusia itu sangat penting. <clears throat> Di antara ayat yang berbicara tentang kesabaran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina wa sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman isbiru bersabarlah wasabiru dan kuatkan kesabaranmu warabitu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu wattaqullah dan takutlah kepada Allah la'allakum tuflihun Kemudian tentang sabar juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu" apa Bapak Ibu? "Bisabri wassalah." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah itu senantiasa bersama orang yang sabar, Bapak Ibu. Tetapi maksud bersama itu bukan berarti Allah bersama dia di dalam dunia ini tidak ya karena dunia itu kan pada hari kiamat dalam genggaman tangan Allah taala. Makanya ma'iyah di sini itu pengawasannya, perhatiannya. Jadi ketika orang yang bersabar ini minta kepada Allah sesuatu pasti langsung di dikabulkan. Itulah makna innallaha ma'a as-sabirin. Kemudian dalam ayat yang lain surat Luqman 17 Allah mengatakan wasbir ala ma asobak bersabarlah terhadap apa yang menimpamu inna dzalika min azmil umur sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala jadi sabar ini Bapak Ibu satu-satunya cara ya nomor dua ya untuk masuk sur surga. Makanya ketika ada musibah apapun sabar, sabar, sabar, sabar dan sabar. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dari kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar. Makanya Allah menjadikan adanya musibah, malapetaka dan lain sebagainya biar kelihatan mana yang sabar, mana yang tidak sa sabar. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu Bapak Ibu, tapi sebagai bukti bagi orang itu loh. itu loh kan sabar apa ndak gitu kan. Nah, <clears throat> Jadi sabar ini Bapak Ibu sangat besar pahalanya dan mengapa kita tidak bersabar? Wong yang namanya ujian adalah yang namanya dunia adalah kampung uji ujian. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 155 walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyir wa basyiris sabirin walanabluwannakum sungguh kami pasti akan menguji kalian bisyai'in dengan sedikit minal khawfi ketakutan Walju kelaparan wana kusim minal amwali wal anfusi wath thamarat dan kekurangan pada harta, jiwa dan buah-buahan wabashiris sabirin dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nggih, ini kelompok kedua Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Monggo silakan. bagaimana caranya agar kita tetap ber bersyukur apa yang jelek dulu iya iya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan bagaimana agar kita bisa senantiasa bersyukur Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua orang-orang qanaah dan senantiasa ber bersyukur. Pertama, ya, pertama kita mohon kepada Allah taala agar dijadikan sebagai orang-orang yang bersyukur. Doanya agak panjang. Tapi insya Allah mewakililah doa yang kita baca setiap setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan umum. Allahumma ya Allah a'inni tolong aku ala dzikrika senantiasa berzikir kepadamu wa syukrika bersyukur ini kepadamu wa husni ibadatik dan memperbagus ibadah kepada kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala? Yang kedua itu kita harus beriman kepada takdir. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini itu pasti terjadi berdasarkan takdir Allah taala. Kalau tidak ada takdirnya tidak bakalan terjadi dan takdir itu sudah dicatat Allah Ta'ala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya jadi ini takdir Allah Ta'ala tidak mungkin ya kalau memang ada catatannya pasti terjadi tidak mungkin tidak terjadi gitu loh jadi ini takdir Allah nah kenapa kita kemudian uh, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Nah, dan ridho kepada takdir ini itu termasuk keimanan yang sangat tinggi. Jadi yang namanya iman kepada takdir Bapak Ibu itu termasuk keimanan yang sangat tinggi dan orang ketika dia tidak beriman kepada takdir maka dia dikatakan kafir meskipun dia beriman kepada rukun iman yang 1 sampai 5 gitu. Itu yang poin kedua. Jadi ini semua terjadi karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahannya ingatlah sangat besar pahala orang yang ridho kepada tak takdir. Yang ketiga, yakinlah bahwa yang terjadi ini jauh lebih baik. Ini yang paling baik. Cuma sekarang ini kita belum tahu gitu kan. Contohnya apa? Saya dulu pernah mencontohkan kisah raja dengan wazir. Masih ingat Pak Toto? <laughs> kisah raja dengan wazir. Masih ingat? Gih? Pak Pak Rudi. Dalam? Pak Pak Andi. Oke, oh, Gimana Pak Andi? Masih ingat? Kisah raja dengan wazir itu loh. Iya. Jadi ada seorang raja dia itu kemana-mana runcang-runcung dengan wazirnya di mana ada raja pasti di situ ada wazir nah wazirnya ini terkenal sebagai orang soleh suatu ketika sang raja ini mendapat malapetaka nggak tahu pokoknya jempolannya ini harus diamputasi mungkin tergenjot lemari atau apa atau terkena pokoknya racun atau apa sehingga kalau tidak diamputasi malah menyebar kemana-mana. Nah ketika mendengar bahwa raja ini tangannya apa jempolnya diamputasi dia mengatakan khairon insya Allah. Raja marah gimana mau jempolan sudah hilang rasanya sakit sekali kok bilang khairon khairon apanya gitu Akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Ketika dimasukkan dalam penjara ini sang wazir bilang khairon insya Allah. Ini kisah nyata loh terjadi pada salah satu kerajaan di Irak di mana begitu. Ya khairon insya Allah. Tidak lama kemudian raja keluar bersama para pengawalnya untuk berburu di hutan. Berburu di hutan, rupanya dia terpisahkan dari para pengawalnya, sendirian dia akhirnya tersesat di hutan ditangkap orang-orang hutan yang kebetulan waktu itu mereka mencari korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan berhalanya. Nah sebelum dipersembahkan kepada berhala Raja ini diteliti Mulai rambut sampai ujung kaki Loh tidak bisa ini dibuat Apa persembahan buat Tuhan kita Kata mereka Padahal kafir loh ya Maka jenengan infak jangan buruk-buruk pak bu gitu maksudnya ke dalam orang kafir. Nah, ini enggak ada jempolannya ini. Orang yang cacat enggak boleh dipersembahkan buat berhala kita. Akhirnya dia dilepaskan. Nah, dari sisi ini dia tahu ya Allah benar ya ucapan wazir ya. Ini gak tergenjet, gak hilang jempolanku, gak bakalan balik selamanya ini gitu. Nah, ini loh Bapak Ibu salah satu eh, salah satu iman kepada takdir itu. Jadi pertama adalah kita berdoa, yang kedua kita harus tahu bahwa ini adalah apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pasti ini yang paling baik. Pasti ini yang paling baik. Yang keempat, yang keempat, yang mendapatkan musibah kayak gini bukan kita tok gitu loh, bukan kita tok. Bu kalau kita seorang mungkin susah ya, tapi banyak orang lainnya yang mendapatkan musibah seperti ini dan mereka bersabar dan yang kelima, ingatlah kepada orang-orang yang jauh lebih besar malapetakannya daripada kita. Makanya dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum ya apa tadi hadisnya unzuru lihatlah ila man huwa asfala minkum kepada orang yang di bawah kalian wala tanzuru ila man huwa fawqakum dan jangan melihat orang yang di atas kalian karena kalau kita melihat kepada orang yang di bawah kita yang lebih berat malapetakannya itu lebih menjadikan kita semua Bapak Ibu untuk memuliakan, menghormati dan menghargai apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Ya. Yang keenam, apa yang keenam Bapak Ibu? Muslimah ajalah insyaallah. Oke, ya, jadi insya Allah ini kiat-kiat bagi siapapun yang agar senantiasa mudah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi ini, kondisi yang keenam itu adalah ini adalah pahala saya nggih. Seperti kisah Umar bin Khattab itu. Jadi dengan kita mendapatkan ini disitulah pahala ki, kita. Ya kalau kita tidak mendapat musibah, kita nggak bersabar, kita nggak bersyukur, nggak akan mendapatkan pahala pahala. Insya Allah begitu. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Belum bisa nggih? Sudah. Kurang? Kurang lima. Monggo Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ditanyakan? Yang ketiga, ya, ciri pemimpin penduduk surga adalah berjihad di jalan Allah. Jihad ini memiliki makna khusus dan makna umum, Bapak Ibu. Jihad makna khusus itu angkat senjata berperang <clears throat> melawan orang-orang kafir ya seperti di Palestina, di Suriah gitu kan. Tetapi kalau makna umumnya monggo Pak Eko Gimana Pak Eko? Iya. Iya, gimana pertanyaannya intinya apa? Iya. Nggih. Mm -mm. sikap apa maksudnya sikap kita oh ya tadi iya jadi ada pertanyaan begini Bapak Ibu kita kan tidak tahu takdir kita gitu kan Sementara ada ayat yang mengatakan innallah ayat bukan pepatah innallaha surat ar-ra'd innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga mereka mengubah apa yang ada di antara mereka. Untuk masalah takdir, kata para ulama, takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Ja'far atau Hawi wal qadaru sirrullahi ta'ala fil kaun. Takdir itu rahasia Allah taala di alam semesta. Makanya kita itu sebagai seorang mukmin itu enggak boleh cawe-cawe masalah takdir. Ya enggak boleh cawe-cawe masalah tak takdir ketika terjadi sami'na wa atokna karena kalau kita itu mikir-mikir takdir nanti larinya kalau nggak jabariyah ya qadariyah Jabariyah itu yang mengatakan bahwa kita ini tidak punya upaya, tidak punya usaha-usaha, semuanya berdasarkan takdir. Sementara Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada, semuanya tergantung kita. Adapun firman Allah Ta'ala ini perintah kepada kita untuk senantiasa berusaha gitu loh. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Burung aja, burung ya, apalagi manusia, itu kan tidak akan datang makanan ke dia kan. Kalau dia tidak keluar, Makanya kaitannya sabar, takdir dan tawakal itu kan penting. Yang penting usaha. Nanti opo jari, usaha disik gitu kan. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi kita. Makanya dalam hadis itu Allah mengatakan lau annakum tatawakkaluna Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tairu taghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada bu burung. Dia keluar pada waktu pagi dalam kondisi perut kosong, wataruhu bitona dan pulang sore dalam kondisi perut kenyang. Padahal bu burung. Makanya ayat yang tadi jenengan sampaikan Pak Eko itu wallah alam kayaknya Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berusaha untuk senantiasa berusaha, bergerak, berjalan dan jangan kemudian berkata begini, wala nek takdiri oleh didik masih yo ya ngoyo-ngoyo lah, mek didik si oleh. Nah, kalau begitu Jabaria ya, Jabar itu apa ya? Kita dipaksa wala nek takdire masuk neraka masih salat barang lah percuma Nah, lah pokok seudon nang Gusti Allah Subhanahu wa taala kan. Kita diperintahkan dalam masalah takdir itu khusnudon kepada Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni aku kata Allah tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku jadi Allah itu menetapkan bahwa dia Allah itu sesuai dengan persangkaan ki kita. Makanya sebagai hamba ini kita harus berprasangka yang baik-baik kepada Allah. Maka bagaimana kalau persangkaan ini kita jadikan sebagai kia keyakinan malah lebih tinggi lagi dan Allah tidak bakalan menyia-nyiakan apa yang kita sangkakan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Eko, nggih. Okay? Jadi memang kita nggak tahu takdir kita, tapi kita diperintahkan khusnudzon, gitu loh. Diperintahkan khusnudzon, kemudian ayat tadi itu memerintahkan kita untuk senantiasa bergerak, semangat dan jangan putus asa. Karena kalau misalkan kita itu pingin pingin apa ya? Pingin pinter gitu kan tapi ndolok nang kono wae gak morak-marik ya oleh ilmu itu kondi harus keluar makanya para ulama kita nggak ada yang diem aja di negerinya kecuali Imam Malik rahimahullah ya Imam Malik ini yang beliau belajar hanya di kota Madinah tapi untuk ulama-ulama yang lain keluar ya ke Irak ke Syam ke Yaman ya ke mana Bukhara ke Kazakhstan kemana gitu jadi pada keluar semua itu ulama-ulama terdahulu dan panjenengan juga Kenapa kok ini kan orang-orang perantauan semua kan di perumahan ya. Kenapa kok pada keluar ke sini? Saya anak kampungnya kok ada apa-apa gitu. Mungkin di kampungnya nggak ada yang menghargai tapi keluar ke sini masya Allah dapat rezeki ya kan. Insya Allah begitu Pak Eko. Wallahu taala alam. Oke, sampun isya Pak Toto. Kok belum ais? Bismillah. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Monggo Pak Haryadi. Bagaimana cara menanggapi dan menyikapi THR gaji gimana Nggih, nggih. Jadi terima kasih Pak Haryadi. Bila bertanya begini Bapak Ibu bagaimana dengan seorang bos misalnya ya di perusahaan dia memiliki anak buah. Tapi ketika memberikan gaji kok enggak beda, oh, kok enggak sama. Gitu loh, kok enggak sama. Kemudian anak buahnya protes, "Ya itu takdirmu sakmono pancine" gitu kan. Nah, kalau memang itu misalkan misalkan gajinya itu nggak ada maksudnya ketentuan khusus ibaratnya gaji itu nyerok uang diwadai kantong di tele ada yang lebih ada yang kurang nah kalau gitu wes bagianmu kalau diundi ya kan ngambil sesuai dengan anu itu tidak menjadi masalah kalau begitu tapi kalau kemudian kayak di pabrik di perusahaan pasti ada ketentuannya ini lebih lama misalkan maka dapat tunjangan ini atau mungkin ini karena lebih tinggi tingkat pendidikannya ya sekolah repot biar misalnya yang ini kan cuma kuliah aja okol aja misalkan nah itu kalau perbedaan dari sisi itu memang apa patut bagi pemimpin untuk bilang itu takdirmu tapi kalau kemudian kayak sawena edw misalkan kayak anak ya, kayak bapak kepada anak-anak, kemudian yang ini dikasih banyak yang dikasih dikit, terus bilang itu takdirmu ya tidak boleh, itu tidak zalim namanya. Ya, harus dibagi rata kalau masalah yang tadi itu. Nah, memang kadang-kadang kalau sudah mentok, sudah mentok, sudah mentok dalam artian e, si anak buah tadi ketika dia protes tapi kok nggak ditambah malah dibalas begitu ya memang dalam hal ini dia memang harus Alhamdulillah lah tiba oleh belas gitu loh tapi dia didolimi memang gitu dia didolimi memang dan orang ketika Begini Bapak Ibu ketika menyikapi takdir Bukannya kita itu harus samikna wa atokna Terus kita nggak berusaha apapun tidak Ya gampangannya jenengan punya anak sakit Takdir kan Takdir anak jenengan sakit Tapi bukan berarti kemudian wis ditakdiri takdir waras lak waras dewi Nikmati lak mati dewi jangan ya Ya bagi kita harus berupaya bagaimana agar anak kita itu sem sembuh. Kalau kita sudah berupaya sembuh alhamdulillah. Tapi kalau kita berupaya dan tetap misalkan tetap meninggal ya ini kan kita sudah berusaha itu baru kita mengucapkan takdir Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana Pak Harin sudah terjawab nggih? Atau masih belum? Saya susah jawabnya ini. Jadi kalau seperti itu tadi tergantung kondisinya. Kalau di perusahaan tentunya sudah ada ketentuan ya, ketentuan berapa yang misalkan kan jelas ada beda yang sudah bekerja berapa tahun dengan yang baru masuk kan beda. Nah, kalau misalkan yang baru masuk kemudian protes, ya dijelaskan. Cuma menjelaskannya yang masuk akal lah. Jangan ditakdirmu, bukan begitu. Sampean ge buru masuk, mau njaluk padha mbek sing gue 10 tahun sing pengalaman kan begitu kan. Sampeyan ini lho, apa istilahnya yang awal tahun awal-awal itu kan kayak apa training gitu kan dan saya kira tidak mungkin protes lah kalau masih training nah yang protes itu kalau sama-sama lamanya sama-sama tingkatannya podo-podo kerjai kok beda nah itu protes memang perlu gitu nah kalau kemudian pemimpin bilang itu takdirmu ya salah tidak boleh begitu harus adil apa yang membedakan itu gitu kan termasuk ketika anak ayah memberikan kepada anak-anak kalau nggak dikasih nggak dikasih semua. Kalau dikasih salah satu itu dolim, sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir. Bapaknya ini bapaknya yang bernama Bashir. Ini memberi Nu'man budak yang tidak diberikannya kepada saudara-saudara Nu'man. Kemudian Bashir ini minta istrinya bersaksi. Istrinya bilang, aku tidak mau sampai suruh Nabi bersaksi gitu kan kemudian Bashir ini bawa Nu'man kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bertanya Syir gitu kan kalau bahasa kita mungkin ya Sir kepada ini, apakah semua anakmu juga kamu beri hal yang sama rupanya tidak Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni la ashadu ala zur. Saya tidak mau bersaksi atas kendo kedoliman. Jadi kalau dikasih dikasih semua, ada satu jangan dikasih semua gitu loh. Nah ini banyak orang tuh yang pilih kasih, anak anak disenangi tiga ide yang lainnya, ndak itu dolim pak ndak boleh gitu.